Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. يوم تكون السماء كالمهل Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga وتكون الجبال كالعهن dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan ولا يسأل حميم حميما dan tidak ada seorang teman kari pun menanyakan temannya. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya وصاحبته وأخيه dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. min dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. nya Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. فمن ابتغى وراء maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. والذين هم بشهاداتهم قائمون dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, والذين هم على صلاتهم يحافظون dan orang-orang yang memelihara solatnya. أولئك في جنات مكرمون mereka itu dimuliakan di dalam surga. Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad? Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.